adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga juga eh, dan semoga selawat serta salam dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu taala anhum dengan salawat dan salam yang banyak terlimpahkan terhadap mereka adapun setelahnya وأسعد الله صباحكم جميعا أسعد الله صباحكم جميعا بالخيرات والمسرات Semoga Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini memberikan kebahagiaan kepada kalian dengan berbagai macam kebahagiaan dan juga kebaikan-kebaikan yang banyak. وجعلنا الله وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan kalian semua sebagai orang-orang yang memberikan petunjuk dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadi orang-orang yang sesat dan menyesatkan yang lain. ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء مباركا علينا جميعا Dan aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang mulia, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Sungguh telah datang sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian, yakni dari jenis kalian. Azizun 'alaihi ma'anittum. Sangat sedih sekali terhadap apa yang menyusahkan kalian. Harisun 'alaikum sangat bersemangat terhadap kalian yakni dalam kebaikan بالمؤمنين رؤوف رحيم sangat sayang dan santun sangat sayang dan santun terhadap kaum mukminin فهذه الآية الكريمة maka ayat yang mulia ini في بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم dalam menjelaskan sifat Nabi alaihi salatu wasalam وعظيم رحمته بأمته dan agungnya kasih sayang Nabi alaihi salatu wasallam terhadap umatnya. Wa anna hadha rasul al-karim dan bahwasanya rasul yang mulia ini min anfusina dari diri-diri kita. Falaysa min al-jinni la min al-malaikah. Bukan dari golongan jin dan bukan dari golongan malaikat. Walakinnahu basharun mithluna. Akan tetapi dia adalah seorang manusia seperti kita. Dan membuat susah untuk Nabi alaihi salatu wasallam apa yang membuat susah untuk kita. Dan ini termasuk di antara kasih sayangnya beliau terhadap kita. Maka dia Nabi alaihi salatu wasallam mencintai kebaikan untuk kita dan tidak menyukai keburukan untuk kita وحريص على نجاتنا وسعادتنا dan sangat antusias bersemangat untuk kebahagiaan kita dan keselamatan kita ورؤوف رحيم بالمؤمنين dan santun serta kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman فما ترك خيرا إلا دل أمته عليه maka tidaklah Nabi alaihi salatu wasallam meninggalkan kebaikan melainkan Nabi alaihi salatu wasallam menunjukkannya kepada kita ولا ترك شرا إلا حذر أمته منه dan tidak pula meninggalkan satu keburukan pun melainkan Nabi alaihi salatu wasallam memperingatkan kita darinya بل قال صلى الله عليه وسلم bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan أيها nas innama ana lakum bimanzilatil walid Wahai manusia sesungguhnya aku untuk kalian bagaikan posisi seorang ayah wal walidu yahrisu ala naf'i awladih. dan yang namanya orang tua, yang namanya ayah bersemangat untuk memberikan manfaat terhadap anaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين dan kami tidak mengutus engkau hai nabi melainkan sebagai rahmah kasih sayang untuk seluruh alam فبعثته خير ورحمة maka diutusnya Nabi alaihi salatu wasalam adalah merupakan kebaikan dan juga adalah merupakan rahmat kasih sayang لأمته خاصة untuk umatnya secara khusus وللناس عامة dan untuk manusia secara umum. بل رحمته حتى بأعدائه Bahkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap musuh-musuhnya sekalipun. بل رحمته حتى بالحيوان Bahkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap binatang-binatang sekalipun. وسنته خير شاهد على ذلك Dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam sebaik-baiknya saksi terhadap persoalan ini. فقد وصانا بآبائنا وأمهاتنا خيرا Ia Nabi alaihi salatu wasallam telah mewasiatkan kita untuk baik terhadap orang tua orang tua kita وحرم علينا العقوق dan melarang kita dari durhaka terhadap mereka, لا سيما عقوق الأمهات terutama durhaka kepada para ibu. فقد جعل لها حقا أعظم من حق الأب Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hak yang merupakan kewajiban kita terhadap mereka lebih daripada orang tua, adalah lebih daripada ayah. وجعل برهما أعظم أسباب دخول الجنة بعد التوحيد Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bakti kepada keduanya Nah, أعظم أسباب sebagai sebab terbesar untuk masuknya kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala بعد التوحيد setelah tauhid. وهكذا أوصى بالنساء خيرا Dan demikian pula Allah dan demikian pula Nabi alaihi salatu wasallam mewa- mewasiatkan kepada kita untuk baik terhadap para istri kita. وقال خيركم خيركم لأهله Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan sebaik-baik kalian adalah sebaik-baiknya sebaik-baiknya kalian terhadap keluarga kalian yakni istri-istri kalian. wa qala ana khairukum li ahli dan aku sebaik-baik di antara kalian terhadap keluargaku. Wa awsa jirani khaira. Dan juga Nabi alaihi salatu wasallam mewasiatkan agar baik terhadap para tetangga. Min al ilaihim was ala adahum. Untuk berbuat baik terhadap mereka dan bersabar atas gangguan dari mereka. Bal lam yazal yusi bil jar Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam senantiasa mewasiatkan kita untuk berbuat baik kepada para tetangga. كما أوصاه جبريل بذلك Sebagaimana Malak Jibril mewasiatkannya dengan hal tersebut. قال حتى ظننت أنه سيورثه Sampai-sampai aku mengiranya bahwasanya tetangga tersebut akan mewarisi atau mendapatkan hak waris. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأولاد خيرا Dan Nabi alaihi salatu wasallam mewasiatkan kepada kita agar baik terhadap anak-anak kita. وجعل الآباء والأمهات مسؤولين عليهم Dan menjadikan para orang tua dari para ayah dan para ibu sebagai pemegang tanggung jawab atau yang bertanggung jawab terhadap mereka anak-anaknya في الدنيا والآخرة di dunia dan di akhirat. وأمر بالعدل بينهم Dan memerintahkan untuk adil di antara mereka anak-anak tersebut. فقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala berla- dan berlaku adillah kalian di antara anak-anak kalian. وأخبر أن الولد ثمرة الفؤاد Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan bahwasanya yang namanya anak adalah merupakan buah hati. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم dan Nabi alaihi salatu wasallam mewasiatkan syababil muslimin khairan agar baik terhadap para pemuda kaum muslimin dzukurihim wa inathihim baik yang laki-lakinya atau yang perempuannya karena asyabab karena yang namanya para pemuda ataupun pemudi urbatun lisyahawati wasyubuhat ajang yang memungkinkan untuk jatuh dalam atau terkena oleh subuhat dan syahwat. Fahum yatawaqqaduna quwwatan wa nashata. Maka mereka memiliki kekuatan, eh, mereka memiliki uh, mereka memiliki apa? Namanya quwwatan wa nashatan. Namanya ya, tawaqqadun yani. Yani yashta'ilun. Nah. Yani mereka ya jiwa mereka masih membara dengan kekuatan dan dan gesit ya terhadap perkara-perkara baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, dan syaitan sangat bersemangat untuk menyesatkan mereka, mengganggu mereka dan juga mempengaruhi mereka. Musuh-musuh Islam pun demikian ingin menggunakan para pemuda, pemudi kaum muslimin untuk menyesatkan mereka dan merusak Islam Demikian pula para syaitan dari syaitan manusia ataupun syaitan jin. Dan jiwa yang senantiasa atau nafsu jiwa yang senantiasa memerintahkan terhadap keburukan. Dan hawa, keinginan-keinginan yang buruk. Oleh karena itu dikatakan Iblis wa dunia wa nafsi wal hawa iblis dan dunia dan jiwa dan keinginan-keinginan jiwa. Bagaimana bisa terlepas terbebas dari mereka semua padahal mereka adalah musuh-musuhku? akan tetapi pemuda yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan membangun hidupnya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ويستعين بالله على نفسه dan senantiasa meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melawan jiwanya ويكثر من الدعاء بأن يصلحه الله dan senantiasa memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki dirinya ويحرص على مجالسة الصالحين dan bersemangat untuk senantiasa berduduk-duduk bersama atau bergaul bersama orang-orang saleh ويبتعد عن جلساء السوء dan menjauh diri dari duduk-duduk atau bergaul dengan teman-teman yang jelek ويشغل نفسه بما ينفعه dan menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang bermanfaat untuknya في دينه ودنياه dalam urusan di agamanya dan juga dalam urusan dunianya. فإن الله يعينه ويوفقه maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membantunya dan juga memberikan taufik kepadanya. Fa inna la yudhi'u ajra man ahsana 'amala. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik, eh, memperbaiki amalannya. Wa qad akhbara an sallallahu alaihi wasallam maka Nabi alaihi salatu wasallam telah mengabarkan Kama fi sahih Bukhari wa Sebagaimana dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Anna minas sab'ati alladhina yudhilluhumullahu fi dhillah bahwasanya di antara tujuh golongan orang yang Allah Subhanahu wa taala akan menaungi mereka di naungan yang tidak ada naungan Allah yang tidak ada naungan ketika itu selain naungan Allah Subhanahu wa taala yauma la dhilla illa dhilluh di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala Minhum syabun nasha fi ibadatillah. Di antara tujuh golongan tersebut adalah golongan pemuda yang tumbuh hidupnya di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadha syabul muslim maka pemuda muslim ini dzakaran kana unsa baik dia laki-laki ataupun perempuan idza nasha'a ala ta'atillah jika ia tumbuh berkembangnya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala wal istiqamati ala amrillah dan di atas istiqamah, di atas perintah Allah Subhanahu wa taala wa ada'il fara'id nawafil dan menunaikan kewajiban-kewajibannya atau perkara-perkara yang wajib dan juga perkara-perkara yang sunnah wal inayati bil Karim dan memperhatikan terhadap Al-Qur'an, memberikan perhatian terhadap Al-Qur'anul Karim. Fa inna Allah yujazihi jazaa'al 'azim maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepadanya dengan balasan yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membukakan untuknya di depannya pintu-pintu kebaikan. Karena ia tumbuh berkembang di atas pertumbuhan yang baik. Maka pentingnya kita memperhatikan urusan para pemuda ini. Dan senantiasa memberikan nasihat terhadap mereka, memperhatikan nasihat terhadap mereka. Menjaga dan memelihara mereka. Dan bersabar terhadap mereka juga dan menjaga serta memperhatikan kondisi-kondisi mereka dan juga memperhatikan perkara-perkara syahwat dan subuhat yang ada di sekeliling mereka dan memperhatikan usia-usia yang mudanya, usia-usia muda mereka. Boleh jadi mereka tertipu dengan segera. فيحتاجون إلى عناية كبيرة maka butuh untuk memperhatikan mereka dengan perhatian yang besar وإلى تشجيع على الخير dan memberikan semangat kepada mereka terhadap kebaikan وأن يذكروا بسيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم dan diingatkan mereka dengan sirah perjalanan sejarah dan juga kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum mimman kanu fi sinnihim yang mereka berada di usia seperti usia mereka fa inna katsiran min al-fatihin fi tarikh al-islam maka sesungguhnya di antara para pembuka orang-orang yang membebaskan negeri-negeri di negeri-negeri di antara mereka kaum muslimin kanu syababan mereka adalah para pemuda Faqad ammara Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengangkat amir yakni pemimpin perang Usama bin Zaid Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma wa kana min syabab muslimin dan ia dikala itu termasuk di antara pemuda kaum muslimin ala jaishin fihim Abu Bakr wa Umar memimpin pasukan tentara di mana di antara tentara tersebut atau yang ikut perang tersebut adalah para sahabat yang besar-besar di antaranya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhum. Wa Utsman wa Ali. Demikian pula ada di situ Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum. Wa kibar sahabah. Dan para sahabat yang tua-tua, yang besar-besar. Walladhi fataha bilad sind dan yang membuka negeri negeri Sind. Ahadu syabab muslimin salah satu di antara pemuda kaum muslimin وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه dan Ali ra- bin Abi Talib radhiyallahu taala an, هو الذي فتح خيبر dia yang membuka daerah Khaybar وقد كان أيضا من شباب المسلمين dan juga dia termasuk di antara pemuda kaum muslimin di kala itu ومحمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية dan Muhammad Al-Fatih yang membuka atau membebaskan kota Konstantinia adalah seorang pemuda adalah dia seorang pemuda yang masih muda usianya dan banyak dari para pemuda kaum muslimin pun demikian sebagai para pemimpin para pemimpin pasukan Ya. para pemimpin pasukan Qadatan Fatihin yang membuka dan membebaskan negeri-negeri atau kota-kota. Salihin muslihin. Orang-orang yang saleh pada diri-diri mereka dan juga memperbaiki membuat saleh yang lainnya. Wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma raddahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawm Uhud mengembalikan yakni menolak Ya. Ketika mendaftarkan dirinya di, untuk perang untuk ikut perang di perang Uhud. bisa Dikarenakan masih sangat muda usianya ketika itu. Da, padahal dia bersemangat untuk bersama kaum muslimin dalam peperangan. Dan seperti inilah juga para hufad, para penghafal di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum alladzina hafidhu lana al-hadits wad-din yang menjaga untuk kita hadis dan agama kana katsirun minhum shababan kebanyakan dari mereka adalah para pemuda fa Abdullah bin Umar maka Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma wa Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala an wa Anas bin Malik dan Anas bin Malik radhiyallahu taala an wa Abdullah ibn Amr dan Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma wa Abu Hurairah dan Abu Hurairah radhiyallahu taala an wa Aisyah radhiyallahu anha dan Aisyah radhiyallahu taala anha wa ghairuhum katsir dan selain mereka dari para sahabat yang muda-muda itu masih banyak kanu shababan mereka adalah para pemuda wa Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu dan Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu an كان من أعلم الصحابة وأفقههم ia termasuk di antara para sahabat yang paling berilmu dan yang paling faqih. كان شبابا Dia juga adalah seorang pemuda. وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengutusnya ke negeri Yaman قاضيا ومعلما وأميرا sebagai qadhi, sebagai pengajar dan juga sebagai amir, gubernur. مع صغر سنه Padahal usianya di kala itu masih muda. وهكذا أيضا في جانب العبادات والطاعات Demikian pula dalam sisi dan segi ibadah dan ketaatan. فعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما Maka Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma راجعه النبي صلى الله عليه وسلم مرارا memurajaah Nabi alaihi salatu wasallam memurajaah, murajaah yani. يعني أخذ معه في الكلام Hmm. Ah, nab uh, akhadha al-kalam yani. نعم يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد منه أن يخفف في أمر العبادة Nah. Nah, bolak-balik kepada Nabi alaihi salatu wasallam فقد كان كثير العبادة yakni dalam rangka bertanya tentang agama, ya, maka dia adalah orang yang eh, rajin dalam ibadah, صياما وقياما baik saumnya ataupun kiam lailnya. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف على نفسه Maka Nabi alaihi salatu wasallam menginginkan dari beliau ag- untuk meringankannya. فدعاه يوما Maka Nabi alaihi salatu wasallam memanggilnya di suatu hari, فقال أنت الذي تقول أصوم ولا أفطر "Engkaukah yang mengatakan aku akan senantiasa saum dan tidak akan berbuka?" قال نعم يا رسول الله Ia mengatakan, "Iya, ya Rasulullah." Qala sum ayyamin min kulli syahr. Kata Nabi alaihi salatu wasallam kepadanya, "Saumlah engkau tiga hari dalam sebulan." Qala inni astati'u akthara min dhalik. Ia mengatakan, "Aku mampu lebih daripada itu." Qala sum yaw, sum yawman wa aftar yawmain. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Saumlah engkau sehari dan berbukalah sehari." Qala inni utiqu afdal min dhalik. Ia mengatakan, aku mampu lebih daripada itu. Qala sum wa aftar Nabi alaihi salatu wasallam mengulangi lagi, saum sehari, buka sehari. Qala inni utiqu min dhalika ya Rasulullah. Ia mengatakan, aku mampu lebih daripada itu. Qala lahu la min dhalik. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepadanya, tidak ada yang lebih utama daripada itu. Wa huwa siyamu Dawud alaihi salam yaitu saumnya Nabi Daud alaihissalam. Fanzur kaifa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam maka perhatikanlah bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam yuridu minhu menginginkan darinya an yukhaffifa min as-saum agar mengeringankan saumnya. Saum at-tatawwu' saum yang sunnah. Kaifa haluhum ma'al fara'id? Maka bagaimana pula mereka terkait perkara-perkara yang wajib? Dan banyak dari para pemuda di hari ini seorang ya, mengerahkan kemampuannya terhadap mereka agar memberikan rasa puas yakni dalam menjelaskan dan mengajak mereka untuk melakukan perkara-perkara yang wajib terlebih lagi dari perkara-perkara yang sunnah. وهكذا أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما Demikian pula Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, قال النبي صلى الله عليه وسلم Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, نعم الرجل عبد الله بن عمر sebaik-baiknya orang adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. لو كان يقوم الليل Kalau seandainya dia melaksanakan qiyamul lail, yakni tahajud, salat malam, فما ترك عبد الله بن عمر بعد ذلك قيام الليل maka setelah dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam demikian, ia tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. وهكذا أيضا عبد الله بن عباس Demikian pula Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل بلوغه Nabi alaihi salatu wasallam meninggal sementara dia belum balik. ومع ذلك كان شابا ذكيا Kendati pun demikian dia adalah seorang pemuda yang cerdas, حريصا على الطاعة وطلب العلم sangat bersemangat untuk menuntut ilmu dan juga talab ilmu حريصا على الطاعة وطلب العلم sangat bersemangat terhadap ketaatan dan juga sangat bersemangat terhadap menuntut ilmu. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasallam mendoakan kebaikan untuknya. Wa Allahumma 'allimhu tawil Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam doanya, "Ya Allah, ajari dia ta'wil." Wa faqihhu din. Dan pahamkan dia dalam agama. Ta'wil di sini yakni tafsir. Fakana ba'da ummah. Maka setelah didoakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ia menjadi habrul ummah, yakni ulamanya umat ini وترجمان القرآن dan penerjemah Al-Qur'an. وهكذا أيضا الكثير من شباب الصحابة رضي الله عنهم Demikian pula banyak dari para pemuda, para sahabat radhiyallahu taala anhum, كانوا يتنافسون على الطاعات mereka berlomba-lomba dalam ketaatan-ketaatan وفعل الخيرات dan melakukan kebaikan-kebaikan وحفظ القرآن dan menghafal Al-Qur'an وحفظ الحديث dan menghafal Al-Hadith ونشر العلم dan menyebarluaskan ilmu والتنافس في البر والصلة dan berlomba-lomba dalam berbakti dan juga menyambungkan silaturahim وفي كل خير وفضيلة dan dalam segala kebaikan dan segala perkara yang utama فهؤلاء هم الذين يجب maka mereka itulah yang wajib أن يكونوا قدوة لشباب المسلمين. من جادي suri teladan untuk kaum مسلمين. بعد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. setelahnya meneladani النبي عليه الصلاة والسلام tentunya. وانظر مثلا إلى قول الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام. perhatikan misalnya terhadap Nabi إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لما حطم الأصنام tatkala dia menghancur menghancur luluhkan berhala-berhala. dan sebagian kaumnya mengatakan Siapa yang memperlakukan sembahan-sembahan kita ini seperti ini? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Mereka sebagian kaumnya mengatakan kami dengar Eh, seorang pemuda yang disebut-sebut Ibrahim dengan nama Ibrahim. Perhatikan terhadap ucapan mereka, kami mendengar bahwa yang melakukannya tersebut adalah fatan, seorang pemuda. Ay ini seorang anak muda. Dan perhatikan terhadap penghancurannya terhadap berhala-berhala. ودعوته إلى توحيد الرحمن dan mengajak atau berdakwah untuk mentauhidkan Allah Ta'ala yang Maha Rahman. وهو في هذا السن Padahal dia dalam usia semuda ini. وانظر إلى ما قاله الله عن أهل الكهف Dan juga perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Ashabul Kahf الذين تركوا قومهم وعبادتهم لغير الله yang meninggalkan kaum mereka dan juga peribadatan kaum mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. dan mereka lari membawa agama mereka. dan juga mereka meninggalkan syahwat dan syubhat. Allah Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka dalam Al-Qur'an, "Innahum fityatun amanu bi rabbihim." Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman terhadap Rabb mereka وزدناهم هدى dan kami tambah mereka petunjuk. فانظر كيف مدحهم الله عز وجل Maka perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji mereka وأثنى على هؤلاء الشباب الصالحين dan menyanjung para pemuda tersebut yang saleh-saleh, الموحدين المتقين yang bertauhid, yang bertakwa. وهكذا أيضا مريم عليها السلام Demikian pula Maryam alaihissalam. نشأت على الطهر والعفاف ia tumbuh berkembang di atas kesucian dan juga terpeliharanya kehormatan dirinya. Wa khairi wal falah. Dan di atas kebaikan dan juga kebahagiaan. Atna alaiha Allah Azza wa Jalla fi Quran. Allah Subhanahu wa taala menyanjung ia di dalam Al-Qur'an. Hatta Allah Azza wa Jalla kana sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala yang memberi makan langsung kepadanya sementara ia berada dalam mihrabnya. Kullama dakhala Zakaria al-mihrab, setiap kali Nabi Zakaria masuk kepada Maryam di mihrabnya, wajada 'indaha rizqa. Uh, Nabi Zakaria mendapati makanan. Qala anna laki hadha? Kemudian Nabi Zakaria mengatakan, "Dari mana ini?" Qalat huwa min indillah. Maryam alaihissalam mengatakan, "Ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala." Inna Allah Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada siapa yang ia kehendaki tanpa hitungan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakannya waladat nabiyyan salihan min ghairi zawj. Dengan melahirkan seorang nabi tanpa adanya suami. Yaitu Nabi Isa ibn Maryam. ulil azmi min ar salah satu daripada ulul azmi dari para rasul yang lima. وهكذا أيضا إسماعيل عليه السلام Demikian pula Nabi Ismail alaihis- alaihissalam. لما قال له الله لما قال له أبوه إبراهيم Tatkala Nabi Ibrahim sebagai ayahnya mengatakan kepadanya, إني أرى في المنام أني أذبحك Aku melihat engkau yakni bermimpi tentang engkau bahwa dalam dalam tidurku bahwasanya aku menyembelihmu. فانظر ماذا ترى Maka perhatikan bagaimana pendapatmu. Aima ra'yuka bihadha? Yani apa pendapatmu tentang hal ini, tentang mimpiku ini? Qala ya aba tif'al ma tu'mar. Kata Nabi Ismail, wahai ayahanda, lakukan apa yang engkau diperintahkan. Satajiduni minas sabirin. Engkau akan mendapatkanku termasuk dari orang-orang yang bersabar. Fahaulai al sahabah. Maka para nabi dan para sahabat tersebut Hum qudwatu syabab muslimin. Mereka adalah suri teladan untuk para pemuda kaum muslimin. La yajuzu abadan. Tidak boleh sama sekali an yaqtadu bil la'ibin al kuffar. Bil bila'ibi kurat al qadam al ah. kuffar. Naam. Tidak boleh ya, sama sekali atau selama-lamanya untuk meneladani para pemain sepak bola, para pemain kurat al qadam. Nah, para pemain sepak bola dari kalangan orang-orang kafir. Yang banyak dari pemuda kaum muslimin terfitnah dengan mereka. Padahal mereka adalah musuh-musuh kita dalam persoalan agama. Dan mereka adalah para pembantu Zionis, Sohayinah Zionis ini Dan juga orang-orang pendosa dan penjahat dan membantu mereka dengan harta-harta mereka. Maka bagaimana pemuda muslim menjadikan mereka sebagai suri teladan untuknya? maka menyerupai mereka dalam pakaiannya dan dalam model model dan potongan rambutnya wa akhlaqihi wa a'malih dan dalam akhlak-akhlak mereka dan juga perbuatan-perbuatan mereka wa yatruku at-ta'si bi anbiya'illah wa ashabihim dan meninggalkan untuk meneladani para nabi dan juga para sahabat laysa qudwatan li syababil muslimin dan bukanlah sebagai teladan untuk para pemuda kaum muslimin al-mughannuna wal mumassilun para artis, para penyanyi, ya, dan juga para artis. Dan tidak pula para penari ya, dan tukang musik. Dan tidak pula para pendosa dan para pelaku kejahatan. Dan tidak pula para pemabuk, pemabuk dan juga tukang narkoba. Dan tidak pula para pemimpin إصابات يعني مثل مظاهرة ها؟ لا العصابات يعني عصابات الإجرام آه يعني العصابات الجماعات التي نعم. تقوم بقتل الناس ونهب أموالهم والاعتداء عليهم dan tidak pula para tokoh-tokoh uh, seperti tokoh-tokoh Syiah di Iran. وإنما يكون قدوة شباب الإسلام hanyalah yang menjadi suri teladan para pemuda kaum muslimin Nabiuna sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu anhum dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum karena fi dzalika al-khair sa'adah karena dalam meneladani mereka tersebut terdapat kebaikan dan juga kebahagiaan wa ala muslimin al-hadar dan wajib atas para pemuda kaum muslimin untuk waspada min su dari teman-teman yang jelek. Wa inna mimma yumathil dawr al-jalis sayyi dan di antara yang uh, mewakili sebagai contoh teman yang jelek kathirun min al-hawatif adh ya. Banyak dari HP-HP Android model kita sekarang ini. Lima fiha min kathirin min syurur Syurur. Nah, karena banyaknya keburukan-keburukan dalam HP Android tadi. Dan mudahnya untuk sampai terhadap kemaksiatan-kemaksiatan. Baik yang bisa dilihat ataupun yang bisa didengar. Maka yang dituntut dari kita sebagai para pemuda adalah waspada. Dan meraqabah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala baik dalam kondisi kita ada ramai dengan yang lain pun atau dalam kondisi sunyi sendiri. فكم فسد من شباب المسلمين ذكورا وإناثا Maka berapa banyak rusak dari para pemuda kaum muslimin baik yang laki-lakinya ataupun yang perempuannya بسبب كثير مما في هذه الهواتف disebabkan ya, dengan apa yang banyak dari keburukan-keburukan yang ada dalam HP-HP. بل ينبغي أن نستغل الهاتف Sebaiknya kita ya, mempergunakan HP tersebut dalam menyebarluaskan kebaikan dan dalam perkara-perkara yang diperbolehkan dan dalam rangka membela agama kita dan akidah kita dan untuk menambah kebaikan maka mungkin kalau untuk digunakan dalam perkara-perkara tersebut وأن تكون وسيلة نافعة للصلاح والإصلاح dan agar HP-HP tadi menjadi wasilah sarana untuk kebaikan kita dan juga memperbaiki yang lainnya. Lakin al-hadar matlub. Akan tetapi waspada adalah dituntut. وهكذا أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم demikian pula Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam أوصى من استطاع من الشباب أن يتزوج mewasiatkan kepada para pemuda yang mampu untuk menikah, أوصاهم بالزواج mewasiatkan mereka untuk menikah. فقال يا معشر الشباب Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wahai segenap para pemuda, من استطاع منكم الباءة barang siapa yang mampu di antara kalian ba'ah, أي القدرة على تكاليف النكاح kemampuan, ya, kemampuan oh, dalam persoalan biaya-biaya pernikahan ونفقاته dan Nam biaya pernikahan. Nafkah nam biaya pernikahan. Hal Maka hendaknya menikah. Qala li'annahu aghaddu lil basar. Karena dengan nikah tersebut lebih bisa menundukkan terhadap pandangan Dan bisa lebih menjaga, memelihara terhadap kemaluan. Maka dia bisa memuaskan hawa nafsunya, syahwatnya dengan perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. min al-haram. Dan ia bisa berhati-hati waspada dari perkara yang haram. Alladhi bisababihi yudhlimul qalb. Yang dengan sebabnya hati menjadi gelap. Wa yudhlimul wajh. Dan wajah menjadi gelap. Wa yamhaqullahu barakatar rizq. Dan dengan sebabnya pula Allah Subhanahu wa taala menghancurkan barakah rezekinya. Wa 'ala syabab muslim dan wajib atas pemuda muslim wa baik laki-lakinya ataupun perempuannya an yahrisu 'ala salihin bersemangat untuk bergaul bersama teman-teman yang baik dan juga ya sama teman-teman yang baik yang dengan bergaul dengan mereka bisa bertambah iman mereka dan bersama mereka bisa menjadi banyak ketaatan-ketaatan yang bisa dilakukan oleh mereka ويكونون رفقة طيبة لهم dan mereka menjadi teman yang baik untuk mereka يعلمونهم ما جهلوا mengajari mereka apa yang mereka tidak ketahui ويذكرونهم إذا غفلوا dan memperingatkan mengingatkan mereka ketika mereka lalai ويأخذون بأيديهم ويعينونهم dan mengambil tangan-tangan mereka yakni menyelamatkan mereka dan membantu mereka maka mereka menjadi untuk mereka teman-teman tersebut para pembantu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagian mengingatkan sebagian yang lain sebagian memelihara menjaga terhadap sebagian yang lain وعلى الشباب أيضا أن يستغلوا أوقات فراغهم dan wajib atas para pemuda muslim untuk menggunakan dan memanfaatkan waktu-waktu luang mereka في الطاعات والأعمال المباحة dalam ketaatan-ketaatan dan amalan-amalan yang diperbolehkan والكسب الحلال dan usaha yang halal وأعظم ذلك كله dan yang paling agung dari semua itu التفرغ لطلب العلم وحفظ القرآن konsen untuk konsentrasi untuk menuntut ilmu dan juga menghafal Al-Qur'an. لعل الله أن يجعل هذا الشاب Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemuda ini إن علم صدقه وحرصه jika Allah Subhanahu wa taala mengetahui ke, ke kejujurannya dan juga hirsahu- dan juga semangatnya alaman min alamiddin menjadi alam yakni sebagai uh, alam ya, raya nah. nah apa bahasa kitanya ini alam ini tanda atau semacam bendera yang nah bisa mungkin sebagai panji nah alam min alam min alam min alam Nah, dari panji-panji agama yang deng dengan orang tersebut ya. Ayahnya ah, orang orang tersebut menjadi siar ya. Orang tersebut menjadi siar ya. Nah, wa imaman min a'immatil muslimin dan ia menjadi salah seorang imam di antara imam-imam kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala membukakan lewat lewat dia ya kebaikan khairan kebaikan yang banyak wa yughliqullahu bihi syarran katsira dan Allah Subhanahu wa taala menutup melalui dia keburukan yang banyak wa ma dzalika 'ala Allah aziz dan tidaklah perkara itu bagi Allah Subhanahu wa taala lemah tidaklah lemah Allah Subhanahu wa taala terhadap hal tersebut wa 'ala muslimi aidan dan wajib atas pemuda muslim an yahrisa 'ala ridha walidayhi bersemangat untuk meraih keridhaan kedua orang tuanya wa is'adihima dan membahagiakan keduanya wa ta'atihima bil ma'ruf dan mentaati keduanya dengan cara yang ma'ruf liyanala barakat du'aihima agar meraih barakah doa mereka berdua wa yan'ama biridahuma dan mendapatkan nikmat dengan keridhaan keduanya fa inna ridahuma min ridallahi azza wa jalla maka sesungguhnya keridhaan kedua orang tua termasuk dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa an yahdhara min al dan waspada dari durhaka kepada kedua orang tua. Wa hakadha aidan yanbaghi lisyab muslim dan demikian pula seyogianya bagi pemuda muslim an yahris ala makarim al-akhlaq untuk bersemangat terhadap akhlak-akhlak yang mulia wa an yahdhara min syubuhat a'da'i islam dan waspada dari subuhat musuh-musuh Islam. Dan untuk berhati-hati waspada dari tipu daya mereka. Maka sesungguhnya mereka senantiasa menyebarluaskan keburukan dan kerusakan eh, di para pemuda. Maka mereka menyebarluaskan potongan-potongan yang jelek potongan-potongan dalam uh, apa di da, dalam misalnya dalam HP itu ya, cuplikan-cuplikan. Nah, وهكذا أيضا يعينونهم على المعاصي ويشجعونهم عليها demikian pula mereka musuh-musuh Islam membantu para pemuda yu'inunahum على المعاصي terhadap kemaksiatan-kemaksiatan dan memberikan semangat terhadap mereka terhadap kemaksiatan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut ويشجعونهم عليها dan memberikan semangat para pemuda eh, terhadap perkara-perkara kemaksiatan tadi dan menghiasi kemaksiatan-kemaksiatan mereka tersebut ya, terhadap para pemuda dan juga ya, menyebarluaskan ya, menyebarluaskan narkoba di tengah-tengah para pemuda dalam rangka menghancurkan mereka ويصورون لهم بعض المجرمين من أعداء الدين dan mereka memberikan gambaran tentang orang-orang jahat ya, dari musuh-musuh agama بأنهم قدوة وأسوة لهم bahwasanya mereka itu adalah merupakan suri teladan untuk mereka, contoh untuk mereka, panutan untuk mereka. والموفق من وفقه الله عز وجل Dan orang yang muwafak adalah orang yang mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala. Fala khaira lana wala izza lana. Maka tidak ada kebaikan untuk kita dan tidak ada kemuliaan untuk kita illa bi ta'atillahi wa tauhidih. Kecuali dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya. Wa mutaba'ati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan cara mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal hadari minasy syirki wal bid'ah. Dan waspada dari kesyirikan dan kebid'ahan dan dosa-dosa besar demikian pula dosa-dosa kecilnya. maka sesungguhnya ketaatan bagi seorang hamba adalah merupakan cahaya di wajahnya ya. nur nah. ya. Dan menjadi cahaya udia wadiaan. fi qalbih dan cahaya di hatinya. Wa quwwatan fi jasadih dan kekuatan di dalam jasadnya. Wa barakatan fi rizqih dan barakah dalam rezekinya. Wa mahabbatan fi qulubin nas dan dicintai di hati-hati manusia. Bainama al-ma'asi was-sayyi'at Sementara kemaksiatan-kemaksiatan dan keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan, dosa-dosa. Zulmatun fil wajhi wal qalb kegelapan di wajah dan juga kegelapan di hati وضعف في البدن dan lemah di badan ومحق لبركة الرزق dan menghancurkan barokah rizki ويحصل بها البغض في قلوب الناس dan terjadi dengan kemaksiatan-kemaksiatan tadi eh, dibenci oleh manusia فمن أحبه الله عز وجل maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala cintai Allah Subhanahu wa taala jadikan kecintaan untuk dia di hati-hati para hambanya. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala benci dan murkai, Allah Subhanahu wa taala jadikan kebencian di hati-hati para hambanya. Wa ma yuhibbu muttaqin. Allah Subhanahu wa taala hanya mencintai orang-orang yang bertakwa ويحب التوابين والمتطهرين dan mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan mensucikan diri وعلى الشاب المسلم ذكرا أو أنثى dan wajib untuk para pemuda baik laki-laki maupun perempuan أن يحذر untuk waspada أن يقنطه الشيطان من رحمة الله dari dibuat putus asa oleh oleh syaitan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. فمهما فعل من الذنوب والمعاصي Eh, bagaimanapun ia melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan, فإنه إن تاب تاب الله عليه maka sesungguhnya jika dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah taala memberikan tobat kepadanya. ولو تكررت ذنوبه Walaupun berulang-ulang kali dosanya, ولو عاد إلى ذلك الذنب الذي تاب منه walaupun ia kembali kepada dosa yang ia pernah bertobat darinya, فلا يجوز له أن يقنطه الشيطان maka tidak boleh baginya untuk bisa dibuat putus asa oleh syaitan. Wa an yaqnata min rahmatillah. Dan tidak boleh untuk putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bal bil hasanat. Sebaiknya dan hendaknya dia mengikutkan eh, perkara-perkara uh, dosa tadi dengan kebaikan-kebaikan. Wa yusbihu ala taubatin wa Ada di waktu pagi di atas taubat dan ada di waktu sore di atas taubat. فإن الله تعالى يقول Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم katakan katakanlah oleh wahai Nabi, wahai hamba-hambaku yang israf melampaui batas yakni berbuat dosa. Eh, eh, ya Qul ya ibadiyalladzina asrafu la'na. على أنفسهم Wahai katakanlah oleh wahai Nabi, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas eh, terhadap diri-diri mereka, لا تقنطوا من رحمة الله jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. إن الله يغفر الذنوب جميعا Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa semuanya. إنه هو الغفور الرحيم Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. وقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم ada seorang yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, faqala lahu inni uznib. Ia mengatakan, sesungguhnya aku berbuat dosa. Qala tub. Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan bertaubatlah engkau. Qala summa uznib. Kemudian ia mengatakan aku berbuat dosa. Qala lahu tub. Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan lagi kepadanya bertaubatlah engkau. Fadinuna lam yuqannitna min at-taubah. Maka agama kita tidak membuat kita putus asa dari bertaubat. مهما عظمت ذنوبنا Sebesar apapun dosa-dosa kita. ومهما تكررت Walau bagaimanapun berulang-ulang kali dosa tersebut. فإذا أذنبنا بادرنا بالتوبة الشرك والنار Adapun orang yang jatuh dalam kesyirikan lalu bertobat, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taubat kepadanya dan menerima taubatnya. Dan di antara bentuk kesyirikan adalah berdoa meminta kepada orang-orang yang telah meninggal. Dan tawaf di sekeliling kuburan-kuburan dalam rangka meminta terhadap orang-orang yang mati tersebut agar orang-orang yang mati tersebut bisa menunaikan kebutuhan-kebutuhannya dan bisa melampak, melapangkan kesusahan-kesusahannya menyembelih untuk mereka bernadar untuk mereka dan termasuk darinya juga pergi dan berangkat kepada para tukang sihir tukang dan para tukang tenung wasu'aluhum wa tasdiquhum bertanya kepada mereka dan membenarkan mereka wa ta'atuhum fi syirk dan mentaati mereka dalam kesyirikan wa hakadha ta'liqul huruz wa tamaim demikian pula menggantungkan semacam jimat-jimat ala al-atfali wal amwal terhadap anak-anak dan juga terhadap harta-harta atau yu'alliquha ar-rijal wan nisa fi aydihim atau laki-laki atau perempuan yang mengalungkan ya, di tangan-tangan mereka ya, ataupun di kaki-kaki mereka. Dan mereka mengklaim, meyakini bahwa hal tersebut bisa menarik ke bisa menarik kebaikan-kebaikan dan bisa menepis keburukan-keburukan. Dan tidak ada yang bisa menarik kebaikan dan juga menepis keburukan selain Allah Subhanahu wa taala. وحده لا شريك له Semata yang tiada sekutu baginya. فعلينا أن نستقيم على أمر الله Maka wajib bagi kita untuk istiqamah di atas perintah Allah Subhanahu wa taala وأن نعتصم بحبله جميعا وألا نتفرق dan untuk berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala semuanya dan tidak berpecah belah وأن نحافظ على جميع النعم بشكرها dan untuk senantiasa menjaga nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara mensyukurinya. dan untuk saling bantu membantu di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Taala. Dan untuk tidak saling bantu membantu dalam dosa dan permusuhan. Dan senantiasa kita berupaya untuk menjaga keamanan negeri kita وأن نبتعد عن الأشرار والمفسدين dan menjauhkan diri dari eh, dari para perusak dan orang-orang jahat وأن ندعو بصلاح البلاد والعباد dan senantiasa mendoakan untuk kebaikan hamba-hamba dan negeri-negeri. ففي ذلك الخير الكثير Maka dalam hal tersebut terdapat kebaikan yang banyak. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan meridhai kita. Wa yujannibana ma yubghidu wa ya'ba. Dan menjauhkan kita dari perkara yang dibenci dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diinginkan. Wa ayaghfir lana wa liwalidina ajma'in. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita dan kepada para orang tua kita. Wa an yaj'alana salihin muslihin dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang saleh dan juga memperbaiki yang lainnya. Tidak menjadi orang-orang sesat dan orang-orang yang menyesatkan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan kita di atas agama sampai kita berjumpa terhadapnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Apa yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam kondisi sebagai orang-orang muslimin dan menyusulkan kita kepada orang-orang yang saleh dan semoga Allah taala menjauhkan kita dari kesyirikan dan kesesatan dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencukupkan kita yakni menjaga kita dari segala keburukan dan orang-orangnya dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala rabb semesta alam dan semoga Allah taala memberikan balasan kebaikan untuk kalian وأذكر بالعناية بأذكار الصباح والمساء dan aku ingatkan kalian untuk senantiasa zikir pagi dan petang فإنها من أعظم أسباب حفظ العبد maka sesungguhnya itu termasuk di antara sebab eh, terjaganya hamba ذكرا كان أو أنثى laki-laki maupun perempuan كبيرا كان أو صغيرا yang dewasanya ataupun yang kecilnya وبالمحافظة على صلاة أربع ركعات في أول النهار dan untuk senantiasa menjaga salat empat rakaat di awal siang ركعتين ويسلم ثم ركعتين ويسلم dua rakaat salam kemudian dua rakaat salam فإن الله تعالى يقول في الحديث القدسي maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursinya يا ابن آدم wahai manusia صل لي أربع ركعات salatlah engkau untukku empat rakaat في أول النهار di awal siang aktika akhirahu. Niscaya aku mencukupkan untukmu akhir siang, yakni dari keburukan-keburukan. Yani Allah subhanahu wa ta'ala akan menjagamu sepanjang hari tersebut. Dan mencukupkanmu, yakni menjaga engkau dari seluruh keburukan dan kejahatan. Dan segala puji bagi Rabb semesta alam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat dan salam kepada rasulnya dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum dan salamnya سبحان الله subhanallah subhanallah